beberapa, beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih setelah beliau selesai mensyarah daripada ucapan al-Imam Al-Baikuni mengenai definisi atau pengertian daripada hadis as-sahih as sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'abdun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Naam. Kemudian beliau menyebutkan pembagian masalah apa? Masalah kabar-kabar yang dinukilkan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan dengan hadis, ada yang dinamakan dengan asar, ada yang dinamakan dengan khobar. Nah, di antara tiga ini mana yang lebih umum? Khobar. Khobar pengkabaran atau khobar atau kabar itu umum. Baik kabar yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis atau kabar yang bersumber dari apa? Dari siapa? Dari para sahabat Rasulullah atau tabi'in atau asbab tabi'in atau yang setelahnya yang disebut dengan apa? Asar. Paham maksudnya ya? Jadi perbedaannya mudah sekali. Kalau hadis itu yang disandarkan khusus kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau asar itu yang disandarkan kepada para sahabat atau yang di bawahnya. Tabiin atau tabiin. Kalau khabar umum, Maaf salah ya. Berikutnya, enam Al-Mabhas Asani pembahasan yang kedua kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ahwalut talaqi salasatun. Ahwalut talaqi salasatun. Keadaan-keadaan enam seorang perawi mengambil hadis itu tiga. Ada tiga. Nah, talaqi bagaimana cara dia mengambil hadisnya itu ada tiga. Pertama, an yusarriha hadis sama minhu. Seorang perawi terang-terangan dengan apa? Mendengarkan hadis tersebut dari gurunya sami'tu fulanan ya kan seperti itu misalkan atau haddatsan fulanan terang-terangan itu ya, yang namanya itu telah menceritakan kepada kepadaku mendengar enggak dia tadi, mendengar karena menceritakan mengeluarkan suara itu nah barakallahu fikum nah ini yang pertama cara yang pertama seorang perawi terang-terangan nah mengatakan apa mendengar dari gurunya sami'tu contohnya atau akhbaroni atau akhbarona paham ya yang kedua Naam, an yasbut luqiyuhu bihi dunas sana minhu. Yang kedua, seorang perawi itu Nah, diketahui telah tetap bertemunya dia dengan gurunya tanpa dia mendengarkan dari gurunya. Dia pernah bertemu dengan gurunya, paham ya? Tidak tanpa mendengar dari gurunya. Maksudnya dia nggak mendengar dari guru tersebut, tapi pernah bertemu dengan gurunya itu loh. Ini yang kedua ini nanti bagaimana apakah dihukumi mutasil apakah tidak? Nah, nanti kita lihat penjabarannya. Yang jelas itu yang kedua. Dia pernah berjumpa dengan gurunya. Paham ya? Nah, si A ini pernah berjumpa dengan si B. Tapi apakah si A ini mengharuskan mendengar dari si B? Ya, nggak tahu itu. Nanti dilihat nanti. Yang ketiga, ayyakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut Anahu lakiyahu. Yang ketiga seorang perawi tersebut sezaman dengan gurunya, satu zamannya, satu zaman misalkan nah barakallahu fikum sama-sama sezaman dengan nah barakallahu fikum ya intinya sezaman waktu itu nah satu zaman itu bukan dua zaman paham maksudnya ya ya nah barakallahu fikum seperti itu <clears throat> tapi apa tapi tidak di nah barakallahu fikum tidak ditetapkan bahwasanya dia berjumpa cuma sezaman saja paham ya kan ini banyak terjadi kan kita misalkan sezaman dengan Syekh Soleh Al-Fauzan misalkan sezaman kan tapi kan belum tentu kita berjumpa dengan beliau Paham ya? Nah, terkadang kita mungkin mengambil ilmu atau mengambil riwayat dari beliau melalui suara-suara misalkan. Paham ya? Nah, seperti itu nanti juga jelaskan nanti. Paham ya? Misalkan oleh Syekh Shalih Fauzan kitab ini Jelas seperti itu. Atau kita boleh enggak mengesam itu Syekh Shalih Fauzan? Boleh. Tapi dikasih ikatan fi ini. Benar enggak itu? Benar, harus kasih itu kalau gitu kalau enggak gitu enggak boleh kalau kita belum pernah bertemu. Sama itu Syekh Shalal Fauzan yaqul, seakan-akan kan pandangan orang wah berarti dia muridnya. Pernah ketemu Syekh Shalal Fauzan. Tapi kalau kita kasih lafaz nanti hilang. Eh? sama itu Syekh Shalal Fauzan yaqul fi syaritihi. Aku mendengar Syekh Shalal Fauzan berbicara dalam kasetnya. Nah, setelah nampak sebabnya hilang enggak kekaguman tadi? Aywa idza dhahara sabab batul al ajar. Idza dhahara as-sabab batul al ajab Apabila nampak sebabnya hilang kekaguman tadi. Kan orang kagum, masya Allah ini muridnya Syekh Saleh Fauzan ini. Ternyata di akhirnya dia mengatakan apa? Sami'tu itu syekh Saleh Fauzan syariat ini. Nah, paham ya? <laughs> Aku mendengar Syekh Saleh Fauzan di dalam dalam kasetnya. Berarti apa? Hilang dah. Oh, berarti ternyata dia mendengarkan kasetnya. Nah, Seperti itu boleh. Paham ya? Boleh. Harus ada ikatannya tapi ya. Kecuali kalau dia memang berguru dan bermajelis duduk di majelisnya Syekh Saleh Fauzan misalkan. Dengar langsung. Ya boleh sami'tu Syekh Yaqul. Tanpa dikasih apa? tanpa dikasih lewat fisyarit ini Paham ya? Tapi kalau dia mendengar lewat kaset ya udah harus sebutkan seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Ya na'am barakallahu fikum. Perhatikan sini, yang ketiga adalah apa? Hendaknya perawi tersebut sezaman, muasir sezaman dengan gurunya tapi dia tidak diketahui bahwasanya dia berjumpa atau bertemu dengan gurunya. Paham ya? Eh, tidak di Nah, barakallahu fikum tidak ada nah barakallahu fikum dengan ketetapan bahwasanya dia berjumpa cuman sezaman saja paham ya barulah penjabarannya qala syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fa amma idza sabata as maka apabila telah tetapkan ya, telah tetap seorang perawi mendengar dari gurunya fa qala sami'tu fulanan ya, misalkan seorang perawi mengatakan aku mendengar si fulan maksud gurunya ya au haddatsani fulanan atau haddatsani fulanun atau telah menceritakan kepada si fulan maksud gurunya fal ittisal bersambungnya sanad ini Nampak enggak? Nampak sekali. Langsung soalnya itu. Haddatsani. Akhbarani. Paham maksudnya? Nah, berikutnya. Amma idza sabata al-luqi duna sama Adapun kalau seandainya dia telah ditetapkan berjumpa bertemu tapi tidak mendengar, kan nggak mengharuskan orang berjumpa mendengar kan? Berjumpa bertemu kemudian ketika syekhnya lagi menyampaikan hadis kita sudah pulang. Tapi sudah berjumpa belum? Sudah berjumpa, tapi nggak mendengar hadisnya itu bagaimana gitu? Kita lihat sini. Amma idza sabata luqi. Adapun kalau seandainya telah tetap seorang perawi tersebut bertemu dengan gurunya dunas sama tapi tidak mendengarkan hadis dari gurunya faqala rawi misalkan seorang rawi mengatakan qala fulan si fulan berkata kada wa kada seperti ini dan seperti ini penukilan berarti ya kan nah au an fulan atau dari si fulan kada wa kada nah dari si fulan seperti ini seperti ini walam yakun sami'tu au haddatsani dia tidak mengatakan aku mendengar atau tidak pula mengatakan dia telah menceritakan kepadaku. Lakin akan tetapi qad sabatat al-mulaqatu bainahuma. Tapi telah ditetapkan bahwasanya apa? bertemunya, berjumpanya antara perawi dengan gurunya tadi. Cuma bertemu saja tadi. Fahuna yakun mutasilan aidan yang seperti ini juga mutasil. Kenapa mutasil? Yang jelas yang dinukilkan tadi orang yang sikoh. Kita pernah ketemu dengan apa? Syekh Shalal Fauzan misalkan, tapi nggak pernah berjumpa eh, tidak pernah mendengar hadisnya. Bertemu tapi tidak mendengar hadisnya misalkan. Nah, ada orang sikoh muridnya dia. Nah, kita mengatakan Syekh Saleh Fauzan katanya mengatakan seperti ini. Dari siapa? Dari si fulan. Fulan ini dari Syekh Saleh Fauzan. Paham ya? Itu diterima nanti. Mutasil, bersambung. Paham ya? Nah, tapi yang paling tinggi yang pertama tadi, mendengar langsung dan mendengar langsung ketemu gitu loh. Ayo, kita lihat yang ketiga sekarang. Li'annahu madam atau itu mas sambungannya, li'annahu madama anna rawi adlun, dikarenakan selama rawi tersebut adalah adlun memiliki sifat adalah mustaqimus sirah, eh, yang lurus dalam hidupnya, paham ya? Nah, istiqamah rajuli apa? Fi dinihi wa muru'atih, itu seorang itu istiqamah lurus agamanya dan juga harga dirinya, maka eh, fa innahu la yansiqu ila dan kalaman. Orang yang sikoh yang memiliki sifat adalah ini insyaallah dia tidak akan menisbahkan kepada seorang seorang pun sebuah ucapan illa kecuali ma qad sami'ahu minhu kecuali yang dia telah mendengar darinya maksudnya dia nggak berbohong itu loh nggak berdusta karena kalau seandainya dia berdusta otomatis kan nanti nggak sifat sifat enggak memiliki sifat adalah lagi paham ya maksudnya ya nah barakallahu fikum ya kalau dia suka berdusta berarti kadzab kan dia itu Hada huwa asal hukum asalnya. Hukum asalnya kalau seorang perawi itu adalah memiliki sifat adalah, Paham ya? Seorang perawi itu memiliki sifat adalah misalnya apa? Seorang perawi itu tidak akan menisbahkan sebuah ucapan kepada orang lain melainkan ucapan tersebut dia pernah mendengarnya itu loh. Paham belum maksudnya? Karena ya, barakallahu fikum. Misalkan kita kan seperti itu. Kita tidak bertemu dengan Syekh Shalih Fauzan atau kita bertemu dengan Syekh Shalih Fauzan tapi tidak pernah mendengarkan muhadharahnya waktu bertemu tersebut. Paham ya? Kemudian kita menukilkan eh, haddatsani fulanun Eh, kemudian fulan qala sami'tu Syekh Shalal Fauzan. Jadi fulan yang menceritakan kepada kami ini mendengar langsung dari Syekh Shalal Fauzan. Bersambung enggak berarti kita? Bersambung. Yang terakhir, wa idza kana mu'asiran lah, lakinnahu lam yasbut annahu laqiyahu. Yang ketiga sekarang, seorang perawi sezaman dengan gurunya, tapi tidak dia apa? Tidak diketahui bahwasanya dia berjumpa dengannya. semasa sezaman saja. Paham ya? tidak diaku tidak tidak ditetapkan nama atau tidak diketahui bahwasanya dia berjumpa sezaman tapi tidak ditetapkan dia berjumpa dalam artian dia nah belum bisa dipastikan dia berjumpa itu cuma sezaman saja fahal fahal yuhmal al hadis al ittisal apakah hadisnya dibawa kepada makna ittisal bersambung sanatnya ataukah tidak al bukhari rahimahullah taala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Beliau mengatakan la yuhmal 'ala al-ittisal. Hadis tersebut tidak dibawa kepada ittisal dalam artian enggak bersambung sanatnya. Hatta yasbuta annahu laqa. Hingga dia apa? Hingga dia ditetapkan bahwasanya dia berjumpa dengan gurunya. Sezaman dan berjumpa. Karena syaratnya Imam Bukhari ketat ya. Sudah kita jelaskan kemarin yang syaratnya ketat. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan dalam sahihnya apa? Masing-masing perawi itu sezaman dan berjumpa dengan gurunya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Kemudian kalau yang Muslim mengatakan apa yang penting sezaman saja, nggak harus berjumpa. Dan memungkinkan untuk berjumpa. Tapi tidak harus. apa maksudnya? Kalau Imam Muslim mensyaratkan apa? Imam Muslim mensyaratkan bahwasanya yang jelas seorang perawi itu sezaman, paham ya? Walaupun tidak berjumpa, tapi memungkinkan untuk berjumpa. Apa maksudnya itu? Karena sezaman kan mungkin berjumpa kan? Tapi apa? Tapi tidak diharuskan dia berjumpa itu loh. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan apa? Sezaman dan harus tetap dia memiliki apa? Nah, dalam artian dia tetap berjumpa. Nah, ditetapkan dia berjumpa dengan gurunya. Berarti lebih berat mana syaratnya? Imam Bukhari. Sehingga nanti ada perbandingan di sini. Wa qala Muslim rahimahullah bal yuhmal al-ittisal. Kalau Imam Muslim mengatakan sanadnya bersambung itu. Kenapa? Li'annahu madama annahu mu'asirun lahu. Nah, katanya yang penting selama perawinya tersebut adalah sezaman dengan gurunya, Nah, wa nasabal hadis ilaih dan dia menisbahkan hadis kepadanya, fal aslu annahu sami'a minhu, sami'ahu minhu. Maka pada asalnya dia mendengar darinya. Walakin qaulul Bukhari asah. Walakin qaulul Bukhari asah. Akan tapi ucapan Imam Bukhari itu lebih benar. Walakin qaulul Bukhari asah. Yaitu bahwasanya apa syaratnya? Mu'asarah dan juga apa? Al-luqi. Nah, itu sezaman dan juga bertemu. Wa huwa an la an yasbuta Yaitu bahwasannya nam harus atau mesti atau harus ditetapkan bahwasannya orang kawit tersebut berjumpa dari orang yang dia meriwayatkan hadis darinya. Maksudnya berjumpa dengan gurunya. Sezaman dan berjumpa dengan gurunya. Paham soal itu ya? Walihada karena Sahih Bukhari asah min Sahih Muslim. Oleh karena ini maka Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. ya ya yashtaritu al-mulaqata, amma Muslimun fala yashtarituha. Dikarenakan Bukhari mensyaratkan al-mulaqah harus bertemu dan berjumpa. Ada Muslim tidak mensyaratkannya, yang penting sezaman. Paham maksudnya ya? Ayo nambarakallahu fikum. Adapun nanti yang berikutnya nanti insya Allah kita akan lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya karena nah barakallahu fikum ada juga para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang sangat tegas dan agak keras gitu nah dalam arti kerasnya keras syaratnya itu ya jadi kalau Imam Bukhari itu, masyarakat apa sezaman dan harus bertemu walaupun tidak harus mendengar bertemu itu kan harus mendengar kan ya nah ini nanti ada yang syarat lagi yang namanya bertemu itu upaya kan harus mendengar juga gitu.